Karena apa? Karena pembahasannya sangat simpel. Pertama, karena beberapa hadis yang kita angkat ini ada yang boif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Yang kedua, kalau seandainya Hasan pun itu merupakan suatu hal yang sifatnya sunnah isinya. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan haddatsana Ali ibnu Hujr. Haddatsana Al-Walid ibnu Muslim. Dan Al-Walid ibnu Muslim ini seorang perawi yang muttafaqun ala dha'fihi an Muawiyah ibnu Yahya As-Sudfi ini juga dikatakan oleh para ulama bahwa Muawiyah ibnu Yahya ini adalah seorang perawi yang sangat lemah sekali. Bahkan Abu Zur'ah mengatakan laisa biqawiyyin ahadithuhu munkaratun. Dia tidak kuat qawiyyin, ini nakira <clears throat> Beda dengan laisa bil qawi. Kalau seorang muhaddis mengatakan bil qawi menggunakan kalimat naki eh, ma'rifat al qawi eh, tidak kuat dari sisi tertentu mungkin hafalannya tapi kalau sekarang laisa biqawiyyin dari seluruh sisinya sehingga tidak bisa dipakai apalagi ahadithuhu mungkaratun hadis-hadisnya itu kebanyakan mungkar Yahya ibnu Ma'in mengatakan huwa halik dia seorang perawi yang ancur ya e, artinya di sini tidak bisa dipakai sama sekali hadisnya dan tidak layak men, me, me, menyabot e, titel perawi yang fikoh ya. Hmm. Eh, an Zuhri an Abi Hurairah. Eh, di sini juga ter, terjadi permasalahan sendiri karena antara Imam Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri dengan Abu Hurairah ini ada ingkito karena Abu Imam Az-Zuhri ini tidak ketemu Abu Hurairah, ya. nggak mungkin ketemu. Jadi kalau sekarang ada an Zuhri, an Abi Hurairah, ini ada ingkito. Karena dari sisi zaman Imam uh, Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri itu tidak mungkin ketemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Dengan demikian, hadis ini sama sekali tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'adzin illa mutawaddi tidak boleh azan kecuali orang yang berwudu. Uh, eh, pendengar sekalian, ada beberapa uh, permasalahan yang ingin kita angkat terkait dengan makna hadis la yu'adzin tidak boleh azan illa mutawaddi kecuali orang yang wudhu. Kalau sekarang orang yang sedang hadas kecil itu dianjurkan wudhu jelas ini merupakan suatu anjuran kalau seandainya benar itu hanya mustahab. Apalagi dasar hadisnya adalah lemah. Mungkin kalau kita lebih angkat sedikit yaitu orang yang hadas besar, junub atau yang lainnya. Itu pun di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Adapun Imam Al-Hadi dan Al-Qasim serta Nasir Imam Abu Hanifah adanya orang junub tidak sah sementara Imam Asyafi mengatakan sah tapi wallahu alam bisawab soal masalah sah atau tidak baik itu hadas besar hadas kecil sah cuman permasalahannya orang yang sedang azan ini uh, apa namanya mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah dia juga sekarang sedang berzikir kepada Allah, maka sangat dianjurkan sekali untuk bersuci. Ya, karena azan itu juga bagian daripada zikir. Bahkan kalau kita angkat lebih dalam lagi, kalau orang hadas besar dan hadas kecil apalagi boleh membaca Al-Qur'an apalagi azan. Maka kalau kita sekarang larang azan, maka untuk melarang baca Al-Quran itu lebih lebih utama. Cuma di sana ada satu alasan yang berangkat dari satu hadis, innal adzana muttasilun bis salah. Sesungguhnya azan itu nyambung dengan salat. Fala yu'adzin ahadukum illa wa huwa tahirun. Janganlah di antara kalian azan kecuali dalam keadaan suci. Tapi laki-laki eh, syahid atau hadis yang menjadi syahid ini tidak bisa menguatkan hadis yang la yu'adzin illa mutawaddi. Tidak boleh azan kecuali orang yang wudhu. Walaupun syahid ini eh, nampak jelas gamblang, tetapi dari sanatnya juga bermasalah. Oleh karena itu, hadis ini tidak bisa diangkat kepada derajat hasan eh, baik itu hasan eh, li, apalagi li dzatihi li ghairihi aja tidak bisa walhasil bagi orang yang muadzin bagi orang yang sedang azan dibolehkan untuk eh, tidak bersuci baik dari hadas besar atau kecil. Maksudnya begini loh. Kalau seandainya ada orang yang sedang hadas besar, hadas kecil, azan, azannya sah, tidak ada masalah. Cuma kalau kita anjuran sifatnya istihbab, sifatnya silahkan dorongan itu itu soal lain. Karena ini permasalahannya adalah permasalahan abdaliyah ini merupakan permasalahan-permasalahan yang tidak sampai kepada kategori wajib. Kalau seperti itu merupakan suatu hal yang abdol, kita tidak ambil dari hadis ini, tapi kita ambil dari umumnya hadis tentang anjuran kita itu wudhu bersuci ketika zikir. Di antaranya hadis sahih di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan salam dalam keadaan tidak suci maka dia tidak menjawab kemudian dia berwudhu lalu menjawab salam eh, di dalam lafaz lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu langsung tayamum langsung menjawab salam walhasil eh, kita bisa simpulkan dengan kesimpulan sederhana hadis ini dhaif tidak bisa kita pakai untuk pegangan sebagai hujah Eh, untuk menetapkan hukum karena di dalam menetapkan hukum hadis-hadis dhaif eh, jangankan yang seperti ini hadis dhaif yang mungkin dhaifnya disebab dengan sebab lemahnya hafalan aja itu tidak boleh amal bil al amalu bil ahadis ad dhaifa mengamalkan hadis-hadis dhaif itu hanya berkutat di dalam masalah-masalah yang terkait dengan fadailul amal ini menurut sebagian ulama di antaranya adalah Imam An-Nawawi dan juga yang lainnya Adapun di dalam masalah hukum mutlak tidak ada satu perselisihan di antara ulama ahlul hadis, tidak boleh kita menetapkan hukum dengan dasar hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau seandainya kita menyatakan bahwa anjuran untuk berwudu bagi orang yang azan itu kita ambilkan dari umumnya satu uh, nas suatu athar bahwa azan itu bagian daripada zikir, zikir itu dianjurkan untuk bersuci, oleh karena itu hendaknya sebaiknya abdulnya orang yang mau azan itu bersuci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya hadis nomor 214. De, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam uh, sunannya dari Ziyad ibnu Al-Haris. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man adzana fahuwa yuqim barang siapa yang azan hendaknya qomat. Wa man adzana fahuwa yuqim. Dan hadis ini kita gandengkan juga sekaligus karena ini satu paket, satu makna dan saling menguatkan di mana hadis yang satunya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdul Rabbi salah seorang yang pernah mimpi uh, mendengarkan atau uh, mendapatkan azan kemudian mimpinya itu cocok dengan wahyu yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, di mana uh, dia dianjurkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kabar ini dan juga mengajarkan kepada Bilal dan yang azan adalah Bilal karena suaranya lebih azan eh uh, suaranya Bilal itu lebih bagus lebih menggaung dan juga lebih lebih lantang tetapi dia dia mengatakan, "Ya Rasulullah, yang mimpikan saya, yang tahukan saya, tolong dong kasih bagian daripada fadilah azan itu." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, faakim anta, kamu komat saja." Nah, nanti kita akan jelaskan. Kita sekarang membahas hadis An Abdurrahman Al-Afriki. Abdurrahman Al-Afriki ini Eh, jati dirinya diperselisihkan oleh para ulama. Imam uh, Al-Qattan mendoifkan, ya. Dan juga uh, beberapa ulama yang lainnya mendoifkan seperti Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Namun Muhammad ibnu Ismail al Bukhari yaitu al Imam Bukhari yukawi amrahu menguatkan perkaranya artinya dia mengatakan huwa muqaribul hadis Artinya hadisnya mendekati untuk uh, diamalkan. Dari dari sinilah dan juga beberapa permasalahan uh, yang diangkat oleh para ulama di antaranya uh, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bas Syekh Bassam di dalam kitabnya Taudihul Ahkam Beliau menghasankan hadis ini karena hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Hazimi dan dikuatkan oleh Imam Al-Uqaili dan juga Imam Ibnul Jauzi dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Dengan demikian, uh, permasalahannya di sini hanyalah pada Abdurrahman Al-Afriqi, Ibnu Ziyad Ibnu Aim Al-Hadrami apakah dia ini seorang perawi yang makbul atau tidak? Sebagian ulama seperti Imam Al-Qattan dan juga yang lainnya mendoifkan. Tetapi Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari dan juga Imam Al-Hazimi, Al-Uqaili dan Ibnu Jauzi meng mengatakan bahwa dia hadisnya adalah hasan bahkan Imam Ahmad Syakir atau Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadisnya adalah sahih dengan demikian wallahu alam bisawab terceh yang telah dipilih oleh Imam eh, Syekh Abdullah Bassam di dalam Tawdihul Ahkam merupakan suatu terceh uh, yang uh, sangat tepat bahwa hadis ini adalah hasan sehingga bisa diamalkan kalau memang bisa diamalkan kita akan kupas sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man adzana fahuwa yuqim barang siapa yang azan hendaknya qomat ini permasalahannya. Barang siapa yang sekarang ini azan, maka memiliki hak untuk komat. Dan ini kenapa sampai terucap, sampai terlontar, sampai tercetus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena besarnya fadilah azan, karena tingginya derajat muadzin, bahkan nanti dikumpulkan di dalam Eh, hari kiamat itu atwalun nasi a'naqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leher yang paling panjang. Maka saking besarnya fadilah azan ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwal" لا يج ثم لا يجد إلا استهام عليه لاستهام عليه kalau seandainya manusia mengetahui rahasia fadilah yang terkandung di dalam azan dan sof yang pertama, kemudian tidak menemukan kecuali dengan cara undian, maka mereka akan melakukan undian. Subhanallah, ini merupakan suatu perkara yang kalau orang memiliki akhirat oriented, yang mengejar surga, yang menginginkan kelanggengan di akhirat dan menginginkan suatu kenikmatan berlimpah di surga, yakin akan kejar mengejar. Tapi nampak di sekitar kita banyak yang mundur menjadi muadzin, banyak yang tidak berminat untuk menjadi uh, menjadi uh, tukang azan padahal kadang-kadang sudah digaji bahkan sudah mendapatkan satu bagian dari dunianya ya kadang kita temui di beberapa masjid kampung kita dapatkan Masya Allah apalagi subuhnya yang azan hanyalah radio Kadang kaset Kadang tidak azan sama sekali Nas'alullah al-afiyah Padahal azan itu merupakan fardu kifayah Kalau sekarang ini tidak ada azan di dalam suatu kampung Maka semua masyarakatnya berdosa Semua anggota penduduknya berdosa maka di sini saya ingin tekankan kepada kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, ya supaya memperhatikan masalah ini agar syiar azan yang menjadi pembeda antara darul imani wa darul kufri katanya qadhi'iyah di dalam kitab Ikmalul Mu'lim bi Fawaidi Muslim merupakan satu syarah sahih Muslim yang sangat bagus beliau mengatakan ketika mengomentari tentang hadis igharah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan serangan fajar pada saat mendengar azan maka menahan kalau tidak menyerang katanya Imam Qadhi Iyad bahwa inilah menunjukkan hadis ini bahwa azan merupakan pembeda antara darul iman wa darul kufri ya wallahu alam bisawab maka saking besarnya fadilah ini, maka mungkin terjadi rebutan ya dulu ya. Siapa yang paling berhak komat setelah azan ini? Maka di sini diputuskan oleh Rasulullah SAW, waman azan fahuwa yuqim, barang siapa azan, dialah yang berhak untuk komat. Nah, namun permasalahannya apakah hak ini adalah hak wajib? Artinya kalau diambil orang lain menyebabkan adanya tidak sah, ini permasalahannya seperti khutbah dengan sholat Jumat. Artinya kalau sekarang ini yang khotib juga yang jadi imam sholat adalah dia. Ini permasalahannya juga sama. Siapa yang sekarang ini azan maka dia yang berhak untuk menjadi eh, eh, apa namanya komat. Namun katanya Imam Ahmad eh, eh, Ashabu Abi Hanifah ya Eh, para sahabat-sahabatnya Imam Abu Hanifah menegaskan <clears throat> bahwa sebaiknya yang azan itu adalah yang komat. Tetapi kalau seandainya yang azan beda dengan yang komat maka ini tidak di, tidak dipermasalahkan ini bukan merupakan suatu hal yang mengganggu keabsahan azan bahkan boleh yang azan sendiri, yang komat sendiri seperti juga dibolehkan, yang khutbah sendiri, yang imam sholat juga sendiri. Boleh-boleh saja. Namun kalau kita kembali lagi, konteksnya adalah konteks mencari kesempurnaan, mencari keabdolan, maka di sini yang komat adalah yang azan, yang khutbah adalah yang yang sholat. Tapi kalau seandainya yang khutib sendiri, yang tukang azan sendiri, boleh tidak sholat kita sanggah? uh, tidak ada masalah dan sholat kita tidak terganggu, khutbahnya juga sempurna insya Allah. Ini permasalahannya. Nah, dari mana dalil bolehnya antara azan dan komat itu orangnya berbeda? Tidak harus yang azan itu yang komat. Nah, dari hadis Abu Dawud tadi. Dari Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdul Rabbi, annahu qal, ana ra'aitu. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan Abdullah ibnu Abi Zaid ibnu Abdul Rabbih yang mimpi mendapatkan azan itu untuk memberitahu dan mengajarkan secara runut bacaan yang dia dapat di mimpi kepada Bilal, maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, ana ra'aituhu, saya yang mimpi. Tolong dong ya Rasulullah, kasih bagian dari keutamaan itu. Wa ana kuntu uriduhu, saya juga ingin azan ya Rasulullah Qala fa'akim anta. Kamu komat saja. Eh, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan uh, apa Abdullah ibnu Abi Zaid ibnu Abdul Rabbih untuk azan mengizinkan komat? Inilah siasah syariah. Inilah namanya al-masalih syariah. <clears throat> yang kita bisa simpulkan bahwa takdimul masalihil amah atau e, eh, mendahulukan e, eh, merupakan mendahulukan maslahat umum itu merupakan suatu hal yang harus daripada mendahulukan maslahat khusus. Ya, maslahat umum itu lebih kita tonjolkan, lebih kita utamakan dari maslahat khusus. Kenapa? Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abdullah bin Zaid untuk azan karena suaranya tidak mendukung untuk menggema, menggaung dan bagus seperti eh, Bilal. Sementara maslahat untuk memanggil solat agar semuanya mendengar sehingga hadir di masjid itu didahulukan daripada maslahat khusus di mana <clears throat> Abdullah bin Zaid mendapatkan pahala masuk surga gara-gara azan itu dan mendapatkan fadilah uh, apa namanya azan tersebut. Dan ini juga bisa kita simpulkan pendengar sekalian, hendaknya waliul amri, penguasa, pemimpin siapa saja termasuk sekarang dari mulai presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, atau siapa saja pemimpin perusahaan, hendaknya memilih orang-orang untuk menempati suatu jabatan itu tepat <clears throat> sesuai dengan keperluan jabatan tersebut. Dan jangan sampai kita memilih yang tidak profesional, Bahkan katanya Umar bin Khattab yang diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Asyiasah Syar'iyah, barang siapa yang mengangkat amil ke pekerja karyawan hanya karena kedekatan atau hanya karena mawaddah kecintaan atau karena kekeluargaan maka dia telah khianat. Telah telah khianat. Dengan demikian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini kalau kita uraikan dengan panjang lebar mengandung banyak prinsip-prinsip politik. Tolong dicamkan, kita tidak pernah meniadakan politik dari agama. Jadi apakah di agama ini ada politik? Itu soal lain. Apakah politik yang sekarang dijalankan oleh orang ada agamanya? Itu juga soal lain. Kalau kita ditanya apakah agama ini ada politik, Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, itu semuanya adalah sebagai pondasi orang berpolitik secara islami. Tapi apakah politik sekarang ini ada agamanya? Itu soal lain. Karena kita lihat banyak nilai-nilai agama didistorsikan, banyak prinsip-prinsip akidah diilmenir. dan banyak orang-orang yang sudah tidak mulai bergairah membawa simbol Islam ke tengah arena kehidupan, ke kancah politik, kerana beberapa uh, apa namanya uh, eh, kerana politik karena hanya takut kepentingannya hilang, kekuasaannya lenyap, sehingga dia mencari suatu keuntungan dunia mengorbankan agamanya. Inilah yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib akan terjadi fitnah ketika itu Umar mengatakan kapan wahai Ali itu terjadi idal tumi dunya bil akhirah ketika dunia itu dicari dengan gaya atau dengan simbol-simbol akhirat. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud juga sama mengatakan bahwa akan terjadi fitnah. Ya, kapan? Idza kasurat khutabaukum wa qallat fuqahaukum wa kasurat umaraukum wa qallat umanaukum wa idzal tumisatid dunya bil akhirah wa din kalau sudah khatibnya lebih banyak daripada orang fakihnya kalau amirnya lebih banyak pemimpinnya lebih banyak penguasa orang yang sekarang kejar mengejar jabatan lebih banyak tapi yang amanah sangat sedikit kemudian yang selanjutnya adalah dunia dicari dengan akhirat dengan simbol akhirat dan uh, agama dicari bukan untuk kefakihan Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madibani ja'ian ursila ila ghanamin bi afsad lahuma min khirsil mar'i 'ala al-mal wasyaraf lidinihi." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Masih lebih sadis orang yang ambisi kedudukan gila harta mengorbankan simbol-simbol agamanya. Nas'alullah al-afiyah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Prinsip di dalam hidup mendahulukan maslahat umum daripada maslahat khusus merupakan satu prinsip Islam, bukan hanya prinsip eh, apa namanya dasar bernegara yang diwariskan dari Gajah Mada, dari Hayam Buruk dan macam-macam. Itu keliru. Bahkan eh, prinsip ya mendahulukan maslahatul amah daripada maslahatul khasah merupakan suatu prinsip Islam contoh sekarang. Kalau ada penggusuran jalan, maka jalan ini untuk kepentingan orang umum, maka pihak-pihak yang tergusur ini harus rela untuk melepaskan tanahnya demi kepentingan umum, tapi catatan pengusuran harus adil, pembayaran harus sesuai dengan hak-hak yang telah ditetapkan dan tidak boleh ada penyunatan dan juga pengguntingan. Ah, so, contoh lagi sekarang satu kasus yang sangat uh, apa namanya faktual, ya kita lihat kemaslahatan masjid, kemaslahatan sekolahan, kemaslahatan jalan. Kadang ada di antara kita menggunakan jalan untuk pesta, masya Allah. Aina seka, sekarang ber, dari, dari sisi mana kita itu bisa membendung jalan untuk suatu tujuan pesta jalan umum ya, bukan jalan-jalan komplek yang mungkin bisa ada kesepakatan antar warga, tapi yang tidak masuk akal adalah jalan umum. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja membenci orang parkir kerikil sembarangan tempat di jalan. Bahkan termasuk bagian daripada keimanan adalah menyingkirkan penghalang dari jalan. Dan juga ada orang yang bergelimang kenikmatan di surga, kata Rasulullah SAW, lisa jarotin karena satu pohon, ya, ya, karena satu pohon yang dia singkirkan yang mengganggu orang di jalan. Bagaimana sekarang kita ganggu dengan lalu lintas yang begitu padat, yang begitu macet, bahkan kita lihat sampai berkilo-kilo hanya sekarang apa? gara-gara orang hajatan yang dia dengan senangnya jogetan, masya Allah. Bagaimana anda menari di atas keringat orang, capeknya orang, keselnya orang, yang mungkin di antara yang macet ini adalah ada orang-orang yang emergensi, mau melahirkan segera, atau dibawa ke rumah sakit karena jantung yang membutuhkan waktu, bukan jam tapi sekarang menit mungkin detik. Inilah yang perlu kita fahami sekali. Pendengar sekalian, memang kita sekarang ini menemukan satu tatanan masyarakat yang egoistis, menemukan peradaban yang begitu kolot, menemukan suatu uh, komunikasi hidup dan interaksi yang tak, sangat tidak tidak tenggang rasa. Walaupun mereka beribu kali mengatakan Pancasilais, walaupun dasarnya mereka sekarang ini Pancasila, tapi mana tenggang rasanya? Kita gebar-geber sekarang menyetel musik, tidak memperdulikan tetangga kanan kiri apakah dia itu sakit, apakah dia terganggu atau tidak. Ini juga cuek. Kita lihat kadang-kadang uh, perkom apa namanya perjalanan di komplek kita kasih apa namanya eh, polisi-polisi uh, tidur. Padahal dia itu faham dia sendiri juga kalau lewat terganggu, ya. Ini juga kita kita lakukan tanpa adanya suatu perasaan mengganggu orang. Padahal itu bagian daripada keimanan kan? Al-imanu bid'un wa syab'una su'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan penghalang gangguan di jalan. Satu contoh lagi. Bagaimana kita sekarang ini dengan seenaknya membuang sampah di saluran-saluran, selokan-selokan air. Padahal itu kepentingan pribadi karena eh, jalan pintas, pengen nggak bayar, dibuanglah di tempat saluran-saluran itu. Akhirnya mengganggu, akhirnya sekomplek banjir, bukan sekomplek sekecamatan. Bahkan kalau kita lihat, perilaku-perilaku ini membuat Jakarta ini banjir. Satu contoh lagi, Bagaimana Anda bisa tenang parkir mobil di sembarangan tempat, terutama kendaraan-kendaraan umum, sementara di belakang Anda ini ada orang antrian yang panjang menunggu Anda? Subhanallah, padahal kalau kita lihat mereka yang sekarang ini mungkin nyentir kendaraan umum dari mulai angkot sampai bus muslim. Tetapi itulah banyak orang muslim yang sudah tidak menghayati Islamnya. Kita juga lihat sekarang ini di di satu satu lalu lintas <clears throat> yang begitu padat. Kadang-kadang dengan seenaknya ya mereka santai memegang HP, nelfon sambil nyetir sambil apa memegang HP. Kalau seandainya sekarang Anda ingin uh, nelpon, minggir. Dengan Anda sekarang ini sambil nyetir, kemudian sambil menerima telepon, pasti nyetir Anda akan tidak konsentrasi. Dan itu nanti akan menyelakakan orang sekitarnya. Minimal sekarang kalau Anda pandai menyetir, nyetir Anda tidak kencang mengganggu yang di belakangnya. Takdimul masalih, mendahulukan maslahat. Umum itu lebih utama daripada maslahat khusus. Intinya kalau kita bahas semuanya, kita tidak akan bisa apa namanya merampungkan contoh satu persatu tapi, tapi sampel itu tadi saya ingin kulirkan saya ingin uh, apa ingin pendengar menerjemahkan di, ke, di, di di dalam kehidupan kita contoh aja kita ada pejabat ya atau mungkin pegawai atau mungkin karyawan yang memang dia menjadi pelayan masyarakat ya menjadi pelayan publik dengan seenaknya dia ngerokok. Sementara orang antrian nunggu dia. Subhanallah. Aina takdimul masalihul amah min eh, masalihil khasa. Itu kemaslahatan khusus. Dan kemaslahatan khusus yang tidak benar. Coba bayangkan Anda merengkir, Anda dengan nyantainya ngerokok, kepas-kepus sementara sekian orang nunggu andri capek yang mungkin dia akan segera untuk pulang kampung, ada hajat yang lainnya, dan mungkin dengan penungguan itu ada beberapa pekerjaan lain yang perlu diselesaikan, akhirnya terlantar. Inilah prinsip indahnya Islam yang harus kita fahami bersama. Kita sekarang mencoba memulai. Memulai suatu uh, prinsip ini bahwa apapun yang sekarang ini maslahat umum kita lebih dahulukan di dalam masalah pelayanan masyarakat, di dalam masalah din, agama juga. Contoh aja sekarang ini. Kalau sekarang gara-gara umpamanya kita sholat, gara-gara orang yang ingin ambisi menjadi pengurus masjid, atau menjadi DKM, atau menjadi muadzin, atau menjadi imam, ternyata tidak profesional, akhirnya kemaslahatan umum menjadi kurban. Hendaknya Anda mundur, hendaknya Anda letakkan itu jabatan, hendaknya Anda sekarang ini, bismillah, ada orang yang lebih faham, ada orang yang lebih ahli, ada orang yang lebih berhak. Insya Allah, kalau prinsip ini kita tanamkan dengan baik, negara, masyarakat, birokrasi, pemerintahan, perusahaan, instansi akan berjalan normal seperti yang kita inginkan. Nas'alullah afiyah Semoga kita terhindar terhindar dari berbagai macam keculasan, kecurangan yang akhirnya masuk ke dalam firman Allah, "Wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw yukhsirun." dan seterusnya. Allah alam bisawab. Sekarang kita buka pertanyaan insya Allah. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari syarah hadis Bulughul Maram nomor 213, 14 dan 15 disampaikan oleh Al Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin hafizahullahu taala. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz, di kesempatan malam hari ini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya di layanan non-air kami 0218236543. Dan untuk tiga penelpon pertama untuk kesempatan eh, kali ini kami akan angkat di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa ya. dengan siapa dari mana Pak? Abu Fikri Cikarang. Iya, iya, silakan Pak. Ustaz mau tanya tentang mm id ini Ustaz. Iya. Eh, takbir apa rakaat yang pertama itu kan takbirnya tujuh kali Ustaz ya. Iya. Nah, itu apa dihitung dengan takbir takbiratul ihram atau anu yang takbir tersendiri yang tujuh Ustaz? Iya, cukup. Begitu juga yang apa yang kedua? Kedua. Lima apa dengan inti? Kalau atau tersendiri juga. Iya, cukup. Terus uh, di sela-selanya itu bagaimana Ustaz itu ya? Iya, cukup ya. Ya, ya terima kasih. Ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, tentang masalah eh, takbir ziyadah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Aisyah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا itu menurut penjelasan ulama yang paling rajih adalah tujuh selain takbiratul ihram dan lima selain takbiratul intiqal. Ya. Yeah. Kemudian ditambahkan mengenai bacaan di antara uh, takbir itu bagaimana Uh, tidak ada. Tidak ada, ada eh, riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud mauquf berarti oleh karena itu dalam hal seperti ini yang sudah dilakukan berkali-kali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hmm masa tidak ada suatu penukilan padahal Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli maka aslinya tidak ada bacaan apapun nah. antara takbir satu dengan takbir yang lainnya wallahu alam. Nah. Tapi untuk yang berikutnya kami akan angkat dari penelpon kedua di 8236543 untuk uh, saat ini. Assalamualaikum. Salam. Nah, silakan dengan siapa dari mana Pak? dari Pak Ibrahim di Jakarta Pusat. Nah, silakan Pak Ibrahim. Yang saya mau tanyakan gini Ustaz. Assalamualaikum ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Di kampung Ana Ustaz. Ya. Ada muazin yang setiap subuh bangunin orang tidur. Mm -hmm. Dan selalu azan. Mm -hmm. Tapi pekerjaannya dia selalu main judi Ustaz. Oh, gimana solusinya Ustaz? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, ini merupakan suatu uh, dilematis dan suatu uh, kondisi yang sangat-sangat simalakama. Mungkin di kampung itu sudah standar keagamaannya jeblok. Saya tidak terlalu menerka-nerka. Tandanya buktinya indikasinya coba bayangkan ada orang yang jelas-jelas perilakunya seperti itu masyarakat mentolerir untuk memegang tampuk syiar agama yang paling strategis yaitu azan. Dan kalau kita lihat perjudian itu sangat bertentangan dengan azan, nggak tahu azannya e, bisa rutin atau tidak seperti itu. Oleh karena itu kalau kita sekarang ini dikasih solusi, maka Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kita lakukan pendekatan, kita lakukan uh, apa namanya berbagai macam uh, penekanan-penekanan, bimbingan-bimbingan. Karena dia nggak azan pun judi harus hilang karena seorang muslim nggak boleh judi apalagi tokoh agama. Dia tukang manggil hayya ala shalah hayya 'alal falah itu kan mari kita datang kepada kesuksesan. Lah itu kan dia mengajak kepada kecelakaan dengan judinya itu. Maka terakhir yang selanjutnya kalau tidak bisa dinasihati, pengurus tokoh masyarakat harus bersikap tegas bahwa ini tidak dibolehkan, ini nggak boleh dilanjutkan, ini merupakan suatu pelecehan dan ini merupakan distorsi agama. Bagaimana tokoh yang itu merupakan suatu syiar unggul. Syiar merupakan uh, apa namanya ladang surga. Ternyata dibuat permainan orang-orang yang seperti itu. Dan orang ini masuk ke dalam sabda Rasulullah, masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu, kamatsalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha." Tentang masalah tadi ada pertanyaan soal azan eh, maaf eh, takbir intikal itu apakah ngangkat tangan wallahu alam bisawab al aqyas yang lebih tepat sesuai dengan kias adalah mengangkat tangan. Kenapa katanya Imam Syafi'i? bahwa setiap posisi berdiri di sholat itu selalu ngangkat tangan. Lihat, takbiratul ikhram berdiri ngangkat tangan. Dari bangkit rekaat kedua menuju tiga berdiri ngangkat tangan. Oleh karena itu jenazah juga Imam Syafi'i mengangkat tangan, maka takbir ini juga mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab ma'al ikhtilaf bainal ulama nah. bersama adanya ikhtilaf di antara ulama ya. Selanjutnya kami angkat akad dari penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan dengan siapa dari mana, Pak? Pak Samsul Cimahi. Silakan. Ya, silakan Pak Samsul. Saya enggak nanya masalah dan saya nanya ini apa bilang pak Ustaz, apa Pak Ustaz? Ya, apa itu, nah, Pak? Silakan, Pak apa terjadi di lingkungan saya ini Ustaz. Hmm. Apa, memenuhi, apa memenuhi undangan itu kan wajib Ustaz. Iya. heeh. Sekarang kalau saya diundang masalah tahlilan saya enggak datang karena enggak ada dalilnya ya. Mm -hmm. Kalau masalah apa ada orang syukuran nikah atau mm. atau itu, hmm. kan itu dari sisi dalil kan ada ada ada dalilnya Ustaz. Iya betul Pak. Nah cuman di lingkungan ya ketika ada cara-cara seperti itu. Hmm itu pasti apa ada acara ya ada, marhaban kan, marhaban atau yang macam-macam lah nah uh-huh. gimana kalau kita hadir di situ sekedar memenuhi undangan misalnya tapi nggak ikut-ikut cuma diam aja gimana Ustaz solusinya ya assalamualaikum eh, salam Uh, nah, eh, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ketuma, terutama penanya. Kita memang tidak ingkari bahwa silaturahmi antara warga dan tetangga merupakan suatu hal yang harus. Membangun hubungan yang akrab eh, dan penuh dengan kebersamaan merupakan bagian daripada kelestarian lingkungan. Namun kita tidak boleh melanggar pakem, menabrak e, apa namanya norma serta rambu-rambu. Karena ridha Allah ahaku ayutlab ridha Allah itu lebih berhak untuk dicari wallahu ahaku anturdaun ya Allah itu lebih berhak untuk kamu cari ridhonya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas alaih Barang siapa yang mencari ridha Allah konsekuensinya dicela orang, maka orang akan Allah akan ridha kepadanya dan orang lain akan dibikin senang sama dia. Maksudnya dibikin senang oleh Allah ke, eh, sama sama dia. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Memang kita menghadapi suatu realita. Realita di mana lingkungan kita tidak mendukung untuk mengekspresikan Islam tidak memberikan suatu peluang yang leluasa untuk mengamalkan sunnah. Bahkan tekanan-tekanan batil itu lebih kuat daripada tekanan-tekanan atau oh, aliran eh, apa namanya arahan-arahan eh, yang hak bahkan kita hampir nyaris sudah masuk ke dalam sabda Rasulullah ghuraba yaitu unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'asihim aktharu mimman yuti'uhum yaitu manusia kita terasing yaitu manusia yang soleh yang hidup di tengah komunitas jelek yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati maka saya sarankan ada beberapa alternatif cara ya pertama tetap kita mendak kita dengan dakwah al-haq. Kemudian yang kedua setelah itu kita memberikan uh, buku kaset untuk mendukung nasihat penjelasan bimbingan tersebut. Syukur-syukur kita bisa ajak ngaji. Kalau tidak, maka kalau memang sudah alot, keras, dan tidak mungkin sudah didekati, maka kita harus membuat satu prinsip yang prinsip itu akan lari bermuara pada uh, biarpun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu dan rutin mencari senangnya orang tidak ada habisnya. Tapi kalau kita ingin basa-basi, tidak boleh mengorbankan agama, maka cara yang paling terbaik datang sebelumnya dan datang atau datang sesudahnya acara. Sebelumnya acara, ya kita permisi, amit, bismillah, assalamualaikum, eh, kemudian menjelaskan maksud kedatangannya eh, dan sekaligus mungkin menjelaskan maksud kenapa saya datang sekarang karena besok atau acara hanya nggak datang karena permasalahannya seperti ini seperti ini atau setelah uh, acara kita datang meminta maaf kemarin tidak datang karena yang saya yakini seperti ini. Insya Allah dengan penyampaian yang lemah lembut, dengan penyampaian yang betul-betul ilmiah, elegan, eh, dia bisa menerima. Kalau tidak, maka kita hanya balighu anni walau ayah. Hmm. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon ketiga ada Abu Luki di Jati Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silakan Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. Silakan Pak. Sebenarnya uh, eh, uh -uh. kalau ajan yang ajan itu baik sama mau ajan dengan setelah ajan itu uh, ada duanya nggak yang ajan terus uh, habis ya. azan ya pak ma mau ajan dengan mau azan mau azan, ya, -huh. dengan habis ajan dan hmm. terus uh, doa puasa yang hari besok ini apa ya Ustaz? Ya, itu aja. Doa masuk puasa ya. ya. oh ya nah, silakan. Uh, pendengar sekalian, terutama penanya, semoga dirahmati Allah dan juga semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Gini, Pak. Tentang masalah sebelum azan tidak ada doa apapun. Dan bahkan siapa yang mengada-ada bacaan sebelum azan masuk ke dalam bid'ah di dalam azan. Adapun setelahnya insya Allah kita akan bahas di akhir daripada hadis ini yaitu membaca salawat kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tama was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal wa wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah Nah, adapun eh, bacaan-bacaan uh, yang lainnya tidak ada satu Uh, uh, dalil atau riwayat dari Rasulullah SAW apalagi sebelumnya membaca solawat atau bacaan-bacaan yang lainnya yang telah dibaca oleh beberapa orang kalangan awam. Oleh karena itu, itu dihentikan. Nah, tentang masalah doa juga menjelang puasa Arafah ini juga hmm. nggak ya. ada. Hmm. Ya. Karena Rasulullah SAW puasa eh, setiap tahun ya dan juga eh, para sahabat pada zaman Khulafaur Rasyidin puasa Arafah ini merupakan suatu puasa yang sangat masyhur sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW fadilahnya juga jelas yukaffiru sanatal madiyah wal qabilah mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang tapi tidak pernah ada satu penukilan ada doa masuk puasa Arafah oleh karena itu eh, kita masuk biasa saja kalau nanti sahur-sahur kemudian pada saat sahur ada satu anjuran Eh, membaca istighfar karena wabil ashari hum yastaghfirun pada waktu sahur mereka memperbanyak istighfar bahkan Abdullah ibnu Umar ketika sudah memasuki waktu sahur memperbanyak istighfar dan doa selain itu tidak ada bacaan apa-apa wallahu a'lam. Nah, tapi bisa selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari uh, pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk Ustaz. Iya. nah, berkaitan dengan uh, tadi mengutamakan kepentingan umum Ustaz. Iya, betul. Bagaimanakah hukumnya apabila di depan rumah kami membuat uh, polisi tidur? Mm -hmm. Karena uh, banyak ya setiap malam ada uh, sekelompok anak muda yang membuat keributan dengan kebut-kebutan di depan jalan mm -hmm. dan uh, hal ini dengan uh, di, setelah dibuatnya polisi tidur tersebut akhirnya mereka tidak uh, kebut-kebutan lagi tetapi hal ini uh, saya khawatir termasuk menzolimi orang-orang yang tidak ngebut-ngebutan tersebut bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Memang sosial kita ini sosial yang sakit. Dan uh, kewibawaan ini sudah pada hancur serta perhatian orang pada kepentingan umum ini sudah tidak kompak. Kalau lingkungan tersebut itu kompak, kompak di dalam menghentikan trek-trekan, menghentikan balapan, menghentikan orang-orang yang lakukan itu, insya Allah nggak sampai ada polisi tidur. Karena kehidupan masing-masing terserah, akhirnya ada pihak yang merasa sangat terganggu, tidak ada solusi kecuali itu, akhirnya terjadilah polisi tidur. Dan secara umum, kalau trek-trekan yang naik motor itu sadar bahwa ganggu orang itu dosa juga nggak terjadi. Tapi kadang-kadang ditolelir. Dan anehnya saya nggak nggak nggak habis nggak habis pikir bagaimana ada orang yang mementolelir padahal dia ini adalah calon figur, calon mungkin pemimpin, membiarkan pada saat kampanye simpatisannya nyopot apa itu apa apa nyopot uh, ini uh, itu yang tempat keluar asap itu apa sih? Eh, kenal, kenal pot, pot ya. ya, dibiarkan hmm. eh, dengan mengganggu sekian banyak orang, padahal ada di depan matanya. Hmm. Dan inilah merupakan suatu konsrat sosial. Dan inilah merupakan suatu penyakit yang, uh, masya Allah, hidup di Indonesia ini serba serba apa? Kalau kita lihat nggak nggak punya uh, kaidah, nggak punya aturan. Jadi kita ini lah di sini ini. Hmm. Mau mati juga silahkan, mau hidup juga silahkan, mau sekarang telinga lo cob sobek juga silahkan. Ini sudah jadi tidak ada satu etika ya. Hmm. Coba saja ketika saya uh, berada di uh, apa namanya di Jerman, orang dengan mudah menegur ketika terganggu dan itu subhanallah terganggu dengan pembicaraan di suatu bus aja, itu langsung diem. Hmm. Terganggu dengan suara apa tip yang ada di rumahnya, langsung itu eh, di, dimatikan. Kalau di sini ditegur malah digedein. <laughs> Masya Allah, makanya nggak tahu mungkin turunannya orang Indonesia ini ya jod macut kali, jadi susah diatur. <laughs> ya, Allah nah, Baik, selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali, Ustaz. Masih berkaitan dengan uh, hmm. kepentingan umum. Yeah. Apakah ada dasar hukumnya bagi uh, ulil amri khususnya eh, hmm. yang mempunyai kepentingan kemudian uh, menyisih atau uh, menyingkirkan jalan dari pengguna jalan umumnya untuk uh, dia lewat ataupun kepentingan khusus dari ulil amri? uh, perlu diketahui bahwa uh, ketika sekarang ini seorang ulil amri penguasa atau pemimpin lewat jalan, asalkan itu untuk kepentingan negara karena dia mau tugas ngejar waktu, maka pada saat dia lewat diberikan satu jalan khusus, ini bukan hal yang bertentangan dengan syariat. Karena apa? Betul dari satu sisi badannya jalannya atau mobilnya itu dia sedang melakukan kepentingan pribadi. Tapi dari efeknya yang akan ditimbulkan, maka itu adalah kepentingan negara, kepentingan umum. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh beberapa petugas itu kita harus hormati, kita harus kita eh, apa namanya eh, nurut karena ini teknis yang tidak ada satu nas, masalah ini adalah masalah istihadiyah dan masalah-masalah seperti ini uh, yang paling penting bagaimana lebih dekat kepada maslahat kebaikan dan lebih jauh pada kerusakan. Wallahu a'lam. Tapi satu pertanyaan dari pesan singkat kembali dari saudara Andri, Ustaz saya trauma karena pernah salah di dalam berazan hmm. dan sampai saat ini saya belum berani untuk azan kembali. <laughs> bagaimana yang jadi pertanyaan bagaimana tips untuk biar biar berani azan karena saya uh, sering datang uh, lebih awal dan uh, menunggu uh, datangnya waktu uh, sholat di tempat saya. Mohon penjelasan. Harusnya sebagai seorang mukmin salah itu sebagai tantangan bukan hambatan. Hmm. Hmm. Bahkan Orang nggak ada yang salah, bahkan orang salah itu dipuji oleh Allah asalkan ada perbaikan. Yeah. Maka Rasul mengatakan eh, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in sebaik-baik orang salah kan gitu oh yang mau bertaubat. Nah. Iya. Dan yang keduanya Rasul mengatakan ihris ala ma yaunfuk eh, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berusahalah kamu mencari sesuatu yang bermanfaat, mintalah bantuan kepada Allah. Jangan merasa lemah kesalahan masa lalu dijadikan sebagai penghambat, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik selamanya. Bahkan sebagai seorang muslim harus menjadikan masa lalu yang pahit sebagai pijakan pelajaran untuk tidak terulang lagi dan hati-hati. Dan masa lalu yang eh, masa yang akan datang tidak dibayang-bayangi oleh suatu ketakutan sehingga serba canggung untuk melangkah. Jadi kita sekarang pertama belajar Kemudian kita hadapi realita kesalahan itu dengan cara kita benahi dan insya Allah azan itu merupakan suatu hal yang gampang dipelajari, sangat mudah dan kalimat-kalimatnya mudah dihafal. Oleh karena itu, tidak ada alasan Anda untuk tidak azan apalagi suka yang pertama kali datang dan ini Anda menyanyiakan fadilah sementara masjid itu juga tidak ada azan muadzin yang tetap maka anda keliru kalau terus terhantui oleh masa uh, lalu yang buruk, trauma, sehingga tidak azan. Hmm. Azan, karena azan itu fadilahnya sangat besar. Baik Ustaz, tiga penanya dari penelpon, kemudian tadi dari pesan singkat sudah yeah. kita sampaikan. Yeah. Namun eh, untuk melanjutkan acara kita, kita akan jeda terlebih dahulu dengan beberapa jeda berikut ini. Untuk para pendengar jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali setelah yang berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam Alhamdulillah bersama kami kembali di acara kita di malam hari ini Syarah Hadis Bulughul Maram Yang disampaikan oleh Ustaz Abu Hamad Zainal Abidin bin Syamsuddin LC Hafirullah Ta'ala Dan untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan yang uh, Anda bisa sampaikan di 0218236543 dan kami angkat untuk yang berikutnya dari tiga penelpon kembali dan selanjutnya ada Umu Syifa di Pondok Lapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Eh, hmm. Uh, saya mau nanyakan, ya. uh, saudara saya mau nanyakan, hmm -hmm. kalau sudah punya anak tapi masih menyusu kalau mau cerai itu anaknya ikut siapa ya? Anaknya umur berapa? Eh, kalau tidak salah masih satu tahun setengah. Oke, cukup? Iya, Ada cukup. enam. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surat eh, Al-Baqarah wal walidatu yurdi'na auladahunna حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف dari ayat ini bahwa anak itu bersama ibunya sampai persusuan itu sempurna dua tahun e, dan orang tua laki-lakinya berkewajiban untuk melengkapi memenuhi e, nafkahnya dan juga pakaiannya dengan demikian barang siapa yang menghadapi seperti ini maka biarkan sekarang jangan sampai diganggu karena Allah setelah itu menegaskan jangan sampai uh, si bapak mencelakai ibunya dengan menarik anaknya atau si ibu mencelakai bapaknya dengan menelantarkan anaknya nggak mau menyusuinya. Alias di sini saling bantu membantulah, jangan sampai perceraian yang sudah mengorbankan segala-galanya ini anak juga jadi kurban. Ini celaka berkali-kali ini namanya. Inilah uh, saya ingin tekankan kepada pendengar sekalian kaum muslimin, tolong perceraian itu merupakan suatu perkara yang pahit. Perkara yang banyak menimbulkan dampak-dampak. Namun jangan sekali diperparah dengan anak sekarang menjadi terlantar, sudah tidak karu-karuan bapaknya kemana, ibunya kemana, udah begitu dibikin uh, apa lebih susah lagi. Oleh karena itu putusannya Sementara anak ini sampai umur dua tahun disusui ibunya dan bapaknya memberikan nafkah sempurna lengkap bapak ini uh, kepada anak dan uh, ini ibunya ya dikasih nafkah ya jangan sampai cuma nyusu itu nggak dikasih makan ya nanti nggak keluar air susunya ya <laughs> Berikutnya kami angkat dari penelpon kembali untuk yang kedua ada Pak Toto di Cimanggis silakan assalamualaikum Halo. Waalaikumsalam. Halo. Iya, silakan, Akhi. Halo, Ustaz. Uh, saya ingin menanyakan. Iya, Saya dapat kemarin dapat kendaraan dari kantor. Dari dari kantor. Dari kantor. Ah, Kendaraan tersebut udah lama jadi itu nggak bisa dipakai mm -hmm. jadi saya benerin sendiri semuanya mm -hmm. itu iya, jadi yeah, yeah, yeah. baru bisa jalan karena semuanya nggak ada yang mau jadi saya sendiri yang mau saya yang benerin iya yeah, iya yeah, yeah. nah, mm -hmm. sekarang saya belum pakai karena mau dibawa kemana-mana takut maksudnya ah ini kan kendaraan kantor tapi iya. uh, dari biaya semua kendaraan, pembenarannya itu semua dari saya gitu. Nah, yang mengizinkan bapak memiliki siapa pak? Ah, dari atasan kami. Ustaz. Ya. Oh ya sudah kan dapat izin kan, iya kan? Insya Allah dapat. Hmm. Jadi ah, terus uh, bisa ketakutan di... bapak apa? Ini. Ya itu kan kendaraan Mungkin kantor, uh, dipakai pribadi juga pak ya? Oh pribadi, ya. ya. Ya, terima kasih Pak ya, Toto. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Ketahui bahwa yang berhak untuk merubah status harta milik perusahaan adalah orang yang berwenang uh, yang diberikan kekuasaan oleh perusahaan itu. Siapa? Jadi kalau sekarang yang memberikan kendaraan ke bapak itu memang legal dari perusahaan hak untuk mengeluarkan itu ada, maka kita tidak perlu tanggung eh, canggung canggung dan kita juga tidak perlu eh, merasa karena memang sudah legal yang memberikan izin memang yang berhak kan gitu. Tapi kalau sekarang yang memberikan izin itu bukan haknya, eh, maka di sini e, motor itu tidak dibolehkan untuk dipakai. Jadi e, kalau dari keterangan Bapak bahwa yang memberikan izin itu adalah atasan dan mudah-mudahan atasan itu memang dia punya wewenang untuk e, apa? mengatur sirkulasi ke kekayaan dan kepemilikan motor atau kekayaan perusahaan ini, maka kepemilikan pindah ke bapak itu merupakan suatu kepemilikan yang sah. Wallahu a'lam. Nah, Taib Ustaz kami angkat berikutnya dari penelpon yang ketiga hmm. Namun ada satu tambahan dari Umu Syifa yang tadi dari Pondok hmm. Kelapa Yang bertanya hmm. mengenai eh, anak yang setelah dua tahun itu ikut ke siapa Ustaz? Ke bapak ya, atau ibu? Setelah dua tahun nanti kita anak kita bebaskan untuk memilih ikut siapa yang paling disenangi oleh anak Kalau anak lebih condong ke ibu biarkan ke ibu Kalau memang condong ke bapak, ke bapak Namun kalau sekarang antara orang tua ini salah satunya lebih baik agamanya, maka kita serahkan kepada uh, yang lebih baik agamanya. Contoh yang satunya Kristen, yang satunya Islam. Maka mau nggak mau kita harus paksa diberikan kepada Muslim, jangan diberikan kepada non Muslim yang kafir. Nah nanti kalau sudah besar, maka semua anak itu ikut kepada orang tua laki-laki bukan kepada ke, ke perempuan. Karena pada akhirnya tulang punggung yang menjadi tanggung jawab e, menanggung semua itu adalah orang tua laki-laki. Dari mulai menafkahi, menikahkan sampai mandiri, itu tanggung jawab laki-laki bukan perempuan. Oleh karena itu ketika nyusui hak ibu pasca menyusui diberikan kebebasan mau ikut mana silahkan milih mau bapak mau ibu silahkan anaknya yang kita kasih kesempatan memilih. Nah setelah itu kalau sudah agak besar ya tamyiz dan sudah mengerti maka kita kembalikan semua ke orang tua laki-laki. Wallahu hmm. a'lam. Selanjutnya dari Umurania di Bogor kami angkat kembali. Assalamualaikum. Salam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya ini sekolah SDIT. Dia yeah. bertanya katanya setelah ikomah itu apa ada doanya? sebenarnya hmm. diajarkan gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Cukup? Cukup Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau kita memaknai komat itu juga bagian dari azan, maka dianjurkan berdoa dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani bahwa Syekh eh, Muhammad Nasruddin Al-Albani menganjurkan juga ba'dal qomat itu untuk membaca selawat dan membaca doa Allahumma rabb hadhi da'wati tama wallahu alam bisawab. Baik. Selanjutnya kami angkat yang uh, pertanyaan berikut dari pesan singkat kembali yang hmm. uh, sudah uh, banyak sekali masuk. Yeah. Nah, dari uh, Umula Bibdi Cang sana. Hmm. Ustadz anak saya laki-laki berumur 10 tahun ingin sekali uh, uh, eh, ikomah di masjid mm-hmm. sudah minta dengan santun kepada pengurus masjid tetapi tidak diizinkan mm-hmm. padahal dia secara uh, kemampuan bisa akhirnya dia eh, kecewa begitu <laughs> yang jadi pertanyaan apakah ada batas usia untuk adzan dan ikomah demikian sebetulnya usia 10 itu sudah boleh karena hmm kemarin sudah kita bahas kan uh, seorang sahabat yang uh, hadis kurang lebih beberapa hadis yang iya. lalu uh, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah balah dia itu pemimpin Osman bin Amr eh, bin Abil As ya Rasulullah ij'alni imam qaumi ya Rasulullah jadikan saya sebagai imam kaum saya ya uh, maka Rasulullah mengatakan anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim uh, dan uh, beliau ini ketika datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih umur 17 eh, tahun itu, masya Allah, 17 tahun. Dengan nah. demikian, uh, pada uh, apa namanya dan juga ibu harus bisa menghibur, bisa menghibur anak ibu uh, untuk tidak kecewa. Kenapa? Karena pada akhirnya imam masjid punya pertimbangan, pertimbangan yang mungkin dia pertimbangan secara umum anak seperti ini yeah. nanti khawatir ngomatnya ngaco gitu loh, yeah, gitu kan yeah, gitu. Hmm. Tahu-tahu hayya ala shalah, hayya ala falah, Allahu akbar tanpa komat. Hmm. Ini karena sudah memulai sholat kan gitu. Iya. Hmm. Oleh karena itu di sini hendaknya yang komunikasi mungkin orang tuanya dan mungkin ada pihak-pihak yang bisa menyembatannya untuk latihan nggak ada masalah ya. -hmm. Tapi ibu harus bisa memahamkan psikologi anak jangan sampai sampai drop hmm. bahwa hambatan atau larangan itu bukan berarti e, mengecilkan meremehkan kamu iya. dan bukan berarti kamu itu nggak bisa mm -hmm. mungkin e, si pengurus masjid ini tidak tahu kamu itu bisa Nah, inilah yang harus kita bangkitkan hmm bahwa suatu ketika kamu bisa juga akan azan di masjid lain atau tempat lain dan bukan hanya harus di masjid itu dan seterusnya. Insya Allah iya. ibu harus membantu memahamkan supaya anak ini tidak kecewa sehingga drop sehingga tadi kayak trauma nggak mau azan-azan kan gitu ya. <laughs> Wallahu Nah, selanjutnya dari pendengar melalui pesan singkat kembali dari yeah. Abu Hafid di Jakarta Timur. Hmm. Ustadz berkaitan dengan pelang, eh, penyelenggaraan sholat Idul Adha yang hmm. insya Allah eh, esok lusa di, kita hmm. laksanakan. Hmm. Eh, apabila tidak ada tanah lapangan, hmm. eh, bagaimanakah hukumnya dengan menggunakan eh, eh jalanan sebagai tempat sholat Id? Begitu Ustaz, karena kaitannya dengan eh, kepentingan umum juga ini Ustaz. Sebetulnya sekarang ini eh, tempat untuk sholat itu sholat id idul adha idul fitri itu musola musola itu tanah lapang yang sangat luas yang memang disiapkan oleh pemerintah untuk khusus sholat idul fitri idul adha namun kenyataan kita sekarang menghadapi mungkin tanahnya kita itu sempit dan pemerintah tidak memberikan fasilitas dan juga mungkin tidak ada kepahaman ke arah sana dan lebih uh, spesifik adalah <laughs> tolong dicamkan hmm. kenapa pemerintah kita tidak menyiapkan itu karena pemerintah kita itu terutama depaknya dan wabil khusus secara umum itu lebih mengarah kepada madhab Imam Syafi'i kan gitu. Yeah. Dan madhab Syafi'i itu sholat di masjid itu masalahnya. Mm -hmm. Nah disinilah mungkin dulu awal-awalnya kenapa tidak ada tradisi penyiapan lapangan itu. Padahal fasos-fasos yang ada di beberapa komplek atau uh, beberapa tempat itu bisa disiapkan ya multifungsi ya mungkin uh, bisa dijadikan lapangan bola dan juga ditetapkan oleh pemerintah daerah kalau tingkat kecamatan-kecamatan kelurahan bahwa musola-musola yang bisa dipakai untuk sholat Idul Adha Idul Fitri adalah lapangan ini ini ini ini dan itu sudah ada tulisannya Syukur-syukur ada semacam ketetapan ya dari menteri bahwa e, lapangan ini bisa dipakai untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan keputusan menteri nomor sekian sekian sekian. Wah itu lebih iya, bagus. Yeah. Hmm, hmm. Nah inilah suatu usaha untuk e, mempertimbangkan kemaslahatan umum. Nah akhirnya kita sholat di lapangan. Maksudnya yang penting tanah lapang. Mm -hmm. hmm. Oleh karena itu, apakah sah-sah dan apakah itu termasuk ganggu? Tidak, karena sholat Idul Fitri Idul Adha ini kepentingannya lebih umum daripada orang hanya jalan, ya. Tapi tolong dicamkan, dihindarkan semaksimal mungkin untuk tidak sholat di jalan, karena Eh, selagi masih ada tanah-tanah lapang, tanah-tanah yang ini, kita lakukan di sana. Kenapa sih di tanah lapang? Hikmahnya itu syiar. Hikmahnya adalah eh, apa namanya penunjukan eh, syiar kepada masyarakat dan kita eh, lihat ketika umat Islam berkumpul, ketika mereka bersatu di dalam satu tempat, kemudian eh, ada khutbah-khutbah yang, menget, yang mengetuk mereka, maka kebersamaan itu tercipta dan penyampaian bimbingan itu lebih umum, lebih mencakup, lebih luas dan tidak tidak kalah pentingnya umat Islam nampak kelihatan kumpak di hadapan um, apa musuh-musuhnya, hmm. di hmm. hadapan umat lain sehingga ketika, ketika seperti itu, maka apa yang dikatakan oleh Allah walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari uh, Abu Aisyah di Jakarta. Hmm. Ustaz berkaitan dengan pelaksanaan puasa uh, Arafah. Yeah. Ya. Apabila terjadi perbedaan setelah kami mendapatkan adanya ikhtilaf bagaimanakah sikap yang uh, lebih bijak ketika ada uh, terjadi perbedaan uh, wukuf di Eropa dengan penanggalan yang ada di negeri-negeri Islam lainnya uh, perlu diketahui bahwa asas utama pelaksanaan Idul Fitri Idul Adha bersama sholatnya adalah kemaslahatan umum hmm. -hmm. Kalau memang keselamatan, uh, kemaslahatan umum, pembicaraannya adalah kebersamaan. Makanya man, manakala sekarang ini putusan apapun yang kita lakukan menafikan kebersamaan ini harus kita tiadakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan ke sana. As-sawmu yawma tasumu an-nas. Eh, As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa bersama kalian puasa. Beridul fitri bersama kalian idul fitri beridul adha bersama kalian idul adha. Sebetulnya kalau kita lihat asasnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menegaskan bahwa sepanjang masa, sepanjang zaman, kaum muslimin itu ikut ru'yahnya ahli Mekah dalam masalah Arafah. Tentang masalah sekarang ini, masalahnya siapa yang melakukan itu. Nah inilah hmm. bukan kita. Yeah. Harusnya di sini ada pihak-pihak yang umpamanya sekarang ini duta besar yang ada di Saudi itu kan melakukan hal-hal uh, uh, yang sifatnya bisa mengarah ke sana ya. ya jangan jangan sekarang ini uh, tiap tahun berganti-ganti uh, dubes ya tiap tahun berganti-ganti sekarang ini ini tapi belum ada perubahan seakan-akan antara dua pemerintah ini tidak pernah ada suatu ketemu. Padahal punya hajat tiap tahun yang besar. Ada hajat haji, ada hajat umroh. Oleh karena itu, yang menyelesaikan masalah ini adalah pihak-pihak tersebut. Mungkin kalau kita terlalu tinggi antar pemimpin mungkin tidak. Mungkin antara menteri, antara kedutaan negara-negara tersebut menyelesaikan kasus-kasus keumatan ini. Karena pada dasarnya ini termasuk tugas yang diamanatkan oleh apa namanya politik itu sendiri yang dikatakan di dalam beberapa kitab yaitu siasatun nas ya e, mengatur manusia di dalam kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia dan mengurusin masalah haji merupakan suatu masalih al-kabirah maslahat yang besar yang harus menjadi perhatian kita bersama perhatian pihak-pihak yang terkait Bahkan kalau bisa kita letakkan pada letak yang pertama. Kasus ini selalu berulang kali dan anehnya kayak-kayak masing-masing punya tempat wukuf sendiri. Indonesia punya tempat wukuf sendiri, Saudi punya wukuf sendiri. Padahal tempat wukufnya itu satu. Oleh karena itu, ini harus diselesaikan lewat level tadi, bukan level eh, kita nah, ini ya. Nah. Allah wana Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Eh, penelpon kembali di 8236543 ada Ibu Yati yang berikut. Assalamualaikum dari Kalibata ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam menanyakan ya, ya. di daerah lingkungan saya ya. banyak sekali ibu-ibu yang mengadakan sholat idul fitri atau idul adha itu di rumah-rumahnya okay. terutama rumah-rumah yang biasanya untuk masjid alim gitu Loh, gimana? Ya, ya jamaah juga berjamaah iya tapi di rumah-rumah biasanya ya rumah itu untuk majelis taklim itu Masya nanti dia mengadakan sendiri padahal di lingkungan itu dekat uh, eh, apa itu masjid lapangan juga ya ada ya Allah. tapi gimana itu Ustaz? ya ini baru iya. tahu gini iya kan? iya. ya, informasi. Ya. ya Terima kasih Bu Yati. Silakan. Masya Allah. Ini dianggapnya sholat raweh ini kali. kalau sholat raweh masih kita terimalah. Tapi kalau sudah Idul Adha, Idul Fitri sangat tidak diterima oleh akal sehat apalagi nasyari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi asumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun bersama. Makanya sampai Rasulullah selama 10 tahun itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah eh, Ibnu Qayyim dalam Zatul Ma'ad tidak pernah sholat ke masjid kecuali sekali itu pun karena hujan karena untuk syiar karena untuk menunjukkan kebersamaan karena ingin menghimpun manusia sebanyak-banyaknya ngumpul ya eh, se sebanyak-banyaknya semakin banyak semakin membludak semakin pada saat itu umat Islam hatinya tertaut, hatinya terkait dan semakin nampak izahnya di hadapan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Sehingga orang-orang munafikun, orang-orang kufar wal musyrikun melihat semakin uh, apa uh, iri dengan kekompakan itu. Inilah umat ciri umat Nabi Muhammad yang dikatakan seperti satu pohon tu'jibul uh, ya mengagumkan petani-petani yang nanam karena merekah anak-anaknya ya tidak seperti orang-orang munafik tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta atau seperti orang Yahudi kita lihat kelihatan badannya kompak tapi hatinya eh, bercerai-berai dan centang perenang oh kok malah kita yang seperti itu nasallahu alafiyah nah Selanjutnya dari penelpon kembali yang berikut ada Abu Ubaidillah di Cikarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, silakan. Ya. Ini Dad. Ya. Uh, eh, insya Allah tanggal 3 besok uh -uh. itu anak kami ke Taman Safari. Uh -uh. Nah ini uh -hmm. boleh ditemani sama ibunya dan. Hmm. Itu udah termasuk. Anaknya laki apa perempuan ini anaknya? Laki tadi masih TK. Oh masih TK nih. Ya, cukup akhi? Ya, cukup. Ya. Nah, silakan Ustaz Lugi. Ah, Cikarang ke uh, itu Setama sudah safari, safar itu. Hmm. Karena uh, sudah jarak yang Anda pasti nanti nyampe ke sana jamak kosor kan gitu. Hmm, hmm ya. Padahal Rasulullah mengatakan la tusafirul mar'atu masafata qasrin dalam satu lafaz illa wa fi mahramin. Tidak boleh seorang perempuan safar jarak kosor kecuali disertai mahram maka eh, tidak boleh ya. Kalau memang gitu bapaknya harus ikut. Kalau tidak dosa gitu aja. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan uh, penelpon kembali di belakang uh, ah, Bu Ubaidillah tadi di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, silakan dari mana? Pak, dari Supangat Bekasi Timur. Nah, silakan ya, Silakan Pak. Ustaz mau tanya masalah oh, nih Ustaz. Iya. Silakan. Ustaz, Hmm. Kalau zakat mal kan tergantung nisab dan haulnya ya. Iya betul. Jadi pertanyaannya gini Ustaz. Hmm. Jadi nisabnya udah cukup. Iya. Tapi haulnya gini, haulnya itu kita mengejar fadilah bulan Ramadan gitu ya. Ah, ah, ah, ah. ah, ah. Seharusnya kan mamanya haulnya sebelum bulan Ramadan gitu eh, ya. Diajukan atau diundurkan? Diundurkan ke bulan Diundur. Ramadan. Iya. Gitu. Ah, hmm. Itu diperbolehkan nggak kita ya. mendistribusikan zakatnya pada bulan Ramadan. Yeah. Tapi itu tujuannya kan fadilahnya untuk yeah. apa? mencari uh, keutamaan Pak ya. Mm-hmm. Kemudian sebaliknya mm-hmm. kalau diajukan itu, uh, uh, seharusnya haulnya setelah Ramadan. Diajukan kalau Ramadan. Kita ajukan boleh enggak? Mm-hmm. Kalau yang diundurkan tadi termasuk orang dolim enggak itu Ustaz? Iya. Yeah. Cukup ya. Terima kasih Pak Sefanat. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Perlu diketahui pengajuan dan pemunduran pembayaran zakat, pertimbangan fadilah waktu itu tidak ada dasarnya. Dan ini alhamdulillah Allah tidak memberikan fadilah waktu tertentu untuk membayar zakat. Kenapa? Satu, kebutuhan fakir miskin itu tidak mengenal waktu, bahkan sepanjang hari, sepanjang masa. Sehingga Allah membiarkan tidak ada waktu-waktu tertentu untuk fadilah membayar zakat. Agar fakir miskin setiap saat tersaplai dengan baik. Kalau sekarang semua dikasih fadilah di Ramadan dan semua bayar Ramadan, lah nanti fakir miskin bulan Syawal siapa yang ngasih makan? Iya. Siapa yang nyantunin? Tapi Bapak, kalau sekarang pertimbangannya adalah pertimbangan kebutuhan, umpamanya kita acukan karena sekarang kebutuhan fakir miskin di bulan Ramadan itu emergensi, lahiran macam-macam. Dan kalau kita tidak acukan sekarang wafatatil masalih ya, kita ke kemaslahatan itu nggak ada, maka Anda ajukan pertimbangan ini boleh atau diundurkan karena bulan ini biasa-biasa saja tapi ini ada kemungkinan, masya Allah fakir miskin ini atau mungkin kebutuhan dakwah atau apa saja di bulan yang akan datang ini kayaknya lebih padat atau lebih emergensi, maka kita undurkan untuk kebutuhan emergensi tersebut dibolehkan. Jadi maju mundur bukan pertimbangan fadilah, tapi maju mundur pertimbangannya adalah kebutuhan eh, musa, eh, apa orang yang berhak untuk menerima zakat itu hmm. dibolehkan. Eh. Wallahu a'lam. Taib. Selanjutnya ada lima atau empat menit terakhir waktu kita yeah. Ustaz ya di yeah, iya. kesempatan yeah. malam hari ini. Yeah. Ada pertanyaan Ibu Susi di Jakarta. Ustaz, yeah. bagaimanakah hukumnya hmm. dengan dosa dari orang tua kami semasa hidup uh, beliau hmm. Eh, dengan mengikuti amalan-amalan bid'ah karena iya. lingkungan yeah. yang membentuk seperti itu dan belum tersentuh uh, dakwah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Mohon yeah. penjelasannya Ustaz. Asalkan orang tersebut sholat orang tua tersebut menunaikan sholat, maka masih peluang untuk diampuni oleh Allah sangat hmm, luas. Hmm, hmm. Dengan lewat satu permohonan ampun kaum muslimin, ya. keduanya yeah. anak karena Rasulullah SAW mengatakan idza mata bnu adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin salihin yad'ula dan birrul walidain setelah kematian itu diantaranya adalah itu Ya, intinya kita tutupin. Bahkan secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika memberikan catatan wa an laisa lil insani illa masaa tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya Rasul mengatakan wa inna auladakum min kasbikum anakmu dari hasil usahamu artinya apa saja yang diusahakan orang anak ya yang diusahakan oleh anak baik itu haji, umroh, sodakoh, istighfar, sholat semuanya insya Allah akan mengalir kepada orang tua dengan sendirinya, dengan otomatik. Dan insya Allah kesolehan kita akan mempengaruhi uh, uh, orang tua kita. Dan juga di samping itu mempengaruhi anak-anak kita yang kita lahirkan. Dengan demikian, jangan putus asa, jangan sekarang uh, frustasi bahwa orang tua saya tidak akan diampuni oleh Allah. Insya Allah kesempatan masih banyak. Nah bacakan istighfar, bacakan rahmat, mohonkan ampun kepada Allah setiap saat. Hmm. Insya Allah akan bisa menghilangkan itu semuanya. Nah. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, tampaknya ada satu pertanyaan terakhir saja Ustaz yeah. Ya, untuk yeah. selanjutnya nah. dari saudara Tommy yang bertanya mengenai masalah hadis Ustaz. Yeah. Saya sering membaca bahwasannya Syekh Al Albani rahimahullahu taala mm -mm. banyak mendoifkan hadis eh, termasuk juga di dalam Syekh Sahih Bukhari Ustaz. Yang jadi pertanyaan eh, bagaimanakah kedudukan Al, al Imam Al Albani rahimahullahu taala taala di di hadapan uh, para uh, eh, imatul ahli hadis tadi seperti Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya sehingga uh, bisa mendoifkan atau mensahihkan hadis. Mohon penjelasan. Uh, tentang masalah pendoifan beliau terhadap Imam uh, Sahih Bukhari itu tidak ada kecuali memang ya hmm. seperti yang dikatakan oleh oleh eh, eh, Imam Ukaili ya pada saat Imam Bukhari membukukan di dalam hadis itu semuanya disohhekan oleh ulama kecuali empat kan gitu diperpincak diperselisihkan. Hmm. Hmm. Tapi para ulama-ulama mengatakan at-tashih lil Bukhari laisa alaih. Artinya pensohhan Bukhari itu merupakan suatu pensohhan yang lurus yang diterima oleh para ulama. Walaupun memang ada beberapa. Namun hadirin eh, ini ikhwah sekalian, ini tidak mempengaruhi karena hadis-hadis yang dinyatakan itu empat tadi itu hadis-hadis yang tidak signifikan pengaruh kepada ajaran akidah dan yang lainnya. Nah, Syekh Albani mengikuti ulama-ulama yang ini yang mendoaifkan. Mhm. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak baru kan. Yeah. Tentang masalah hadis-hadis yang lainnya yang didoifkan oleh Syekh Nasruddin Al Albani semuanya berdasarkan suatu uh, apa namanya kaidah pendoifan, pensohihan. Jadi artinya Syekh Albani ketika mendoifkan suatu hadis itu men menggunakan suatu alat, menggunakan suatu media, menggunakan suatu kaidah yang telah dipakai oleh ulama-ulama ula ahli hadis. Artinya kalau kita contoh aja baca kitab silsilah ahadis as daifah Bagaimana ketika beliau mendoifkan suatu hadis itu sampai kepada tingkatan hadis itu doif, melakukan berbagai macam perbandingan, ucapan-ucapan ulama ahlul jarh wa ta'dil diturunkan yang mendoifkan siapa yang kemudian mensohhikan siapa setelah itu dia terjeh dia menggunakan suatu kaedah-kaedah, alat-alat media-media untuk memilih mana yang dia pilih akhirnya jatuh kepada doif atau kepada yang sahih itu sudah memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dengan demikian, Syekh Albani merupakan muhaddith. Syekh Albani merupakan suatu muhaddis hadzal asr. Syekh Albani merupakan suatu ulama yang langka dan kita tidak mendapatkan suatu uh, apa namanya cerih payah yang kita dapatkan pada ulama-ulama sezaman sebanding Syekh Albani. Bagaimana ya? Pada zaman yang sudah mulai banyak ya uh, apa ilmu ini terlupakan, ilmu ini sudah terlantar bahkan tidak diperhatikan oleh uh, manusia, Syekh Albani mencoba untuk mengangkat, memulai dan juga me me meletakkan dasar-dasar yang begitu bagus, begitu api sehingga tertata kembali hadis-hadis itu dan ilmu jarh wa ta'dil ini hidup lagi di tengah kita dan Syekh Albani tidak melakukan suatu hal yang baru sama sekali. Artinya mengada-ada kaidah yang tidak ada di, di, di kalangan para ulama, membuat kaidah yang tidak dikenal oleh ulama tidak pernah. Bahkan kaidah yang dipakai oleh Syekh Albani di dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis juga dipakai oleh para ulama-ulama senior di antaranya Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, Abu eh, Abu Husain, Muslim Al-Hajjaj dan juga ulama-ulama hadis yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Baik, pertanyaan dari Pak Tommy di Ciputa tadi menutup perjumpaan kita Ustaz dan uh, mungkin kami persilakan ada kata penutup untuk akhirat. Ya, yeah, inilah uh, yang bisa kita sampaikan tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan uh, fikih yang ada di dalam bulughul maram. Kesimpulannya pada malam hari ini kita mengangkat tiga hadis bahwa azan merupakan suatu masalah besar, syiar besar dan fadilahnya besar sehingga para sahabat berebut sehingga Rasulullah SAW memberikan fadilah yang sangat banyak, maka layak buat kita juga berebut untuk menjadi muadzin sampai yang azan adalah yang berhak untuk komat Dan siapa yang sekarang ini sudah azan maka harus dilanjutkan dengan komat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu anjuran secara umum eh, ketika zikir itu dianjurkan bersuci dan azan itu juga termasuk bersuci, maka hendaknya sebaiknya tapi tidak wajib sebaiknya orang yang adan itu bersuci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian khotbah Islam kesimpulan akhir dari perjumpaan kita pembahasan hadis 213, 214 dan 215 dari kitab Bulughul Maram yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafirullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita di hari Rabu malam di pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.